Semoga demikian selanjutnya. Dan bulan ini adalah bulan yang sifatnya bulan yang sangat mulia mengingatkan atas kematian kita. Mengingatkan surga dan juga mengingatkan kita agar jauh dari api neraka. Maka kajian kita insya Allah pada sore hari ini akan membahas surat yaitu Al-Ahzab nomor 35 atau kalau kita singkat judulnya yaitu 10 kunci orang itu dijamin masuk surga dan jauh dari adabnya Allah. Orang puasa ingin masuk surga. Kita beramal tidak ada yang dicari kecuali mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka 10 ini akan kita bahas mudah-mudahan waktunya cukup. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat nomor 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat itu nomor 2. Wal qanitina wal qanitat nomor 3. Wassadiqina wassadiqat nomor 4 was-sabirina was-sabirat nomor 5 wal khashi'ina wal khashi'at nomor 6 wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat nomor 7 was-saimina was-saimat nomor 8 wal khafidhina furujahum wal khafidat nomor 9 والذاكرين الله كثيرا والذاكرات Nomor 10. Maka Allah mengatakan A'adalahum maghfirah. Diampuni mereka ini dosanya. Nanti akan kita perjelas 10 ini apa. Diampuni dosanya berarti dijauhkan dari azabnya. Wa ajran azimah dan mendapatkan pahala yang cukup besar. Berarti dimasukkan di dalam surganya. Inilah yang baru kita harapkan Bagaimana sepuluh kunci ini kita bisa mengamalkannya agar kita dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari adabnya neraka dan dimasukkan di dalam rahmatnya yaitu surga. Pertama, in sesungguhnya orang muslim laki-laki dan perempuan. Yang nomor dua orang mukmin laki-laki dan perempuan. Nomor tiga orang yang taat laki-laki dan perempuan. Nomor empat orang yang jujur laki-laki dan perempuan. Nomor lima orang yang bersabar laki-laki maupun perempuan. Nomor enam orang yang khusyuk laki-laki atau perempuan. Nomor tujuh orang yang bersodakoh laki-laki atau perempuan. Nomor delapan orang berpuasa laki-laki atau perempuan. Nomor sembilan orang yang menjaga sahwatnya dari perkara yang haram laki-laki dan perempuan. Kemudian nomor 10 orang yang selalu zikrullah, laki-laki atau perempuan, maka orang ini dijamin masuk surga. Ayat ini ada sebab turunnya. Banyak di kalangan yaitu wanita yang merasa iri. Wahai Nabi kok banyak ayat Al-Quran yang turun menjelaskan laki-laki. Kami dari kaum wanita itu mana ayatnya? Padahal surat An-Nisa, surat wanita juga ada. Surat Ar-Rijal tidak ada. Tapi panggilan-panggilan Allah untuk yang laki-laki itu lebih banyak daripada wanita. Maka Allah Ta'ala menjawabnya. Ya, dengan surat Al-Ahzab ayat nomor yaitu 35 ini. Suratnya nomor 33, ayatnya nomor 35. Maka siapa yang memiliki sepuluh ini baik dia laki-laki maupun perempuan dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala atas dosanya dan dimasukkan pula di dalam surganya. Pertama yaitu innal muslimin awal muslimah. Sesungguhnya orang muslim laki-laki dan perempuan. Nah kita kan saudara muslim. Tahukah hakikatnya kita orang muslim ini? Orang muslim itu dari aslama. Artinya menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Mau diperintah dan juga mau dilarang. Itu namanya orang muslim. Ya, orang yang menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Mau diperintah yang wajib. mau sunnah selagi dia mampu mengamalkannya. Dan mau pula dilarang. Ini maknanya orang muslim. Jadi antara Jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril, mal Islam. Apa itu Islam yang Muhammad? Jawabnya, Islam antas hanya anda la Allah, karena Muhammad Rasulullah waktu tuqimah salata wa tuqtiya zakat, wa tasuma ramadana wa tahujjal baita manis Ini pokoknya Islam ada misalnya rukunnya, pokoknya, namanya pokok ada cabangnya. Jadi Islam itu orang yang mau bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasul. Dan mau menjalankan sholat. Mau pula dia menunaikan zakat. Mau pula dia berpuasa dan mau pula haji ketika dia mampu persahadannya. Makanya adalah pokoknya Islam. Jadi orang Muslim adalah orang yang bertauhid, Orang muslim adalah orang yang sholat. Kalau tidak sholat tidak dinamakan muslim. Karena begitu jawaban dia kepada malaikat Jibril. Dan orang muslim ketika dia banyak duitnya sudah sampai nisab mau mengeluarkan zakat. Dan mau berpuasa ini diantara ciri-cirinya orang muslim. Laki-laki atau perempuan dia punya hak untuk masuk surga jadi aku didosanya jika rukun Islam itu diamalkan. Itu di antara pokoknya. Namanya pokok juga ada cabangnya. Jadi antara cabangnya ini, dia pernah ditanya, Ayyul Islam al-Afdal. Ayyul Islam al-Afdal, wahai Nabi. Keislaman siapa yang utama? Jadi kita akan minta utama. Semuanya rumah kita minta yang baik, kita minta yang baik. Maka bagaimana Islam berutama dijelaskan oleh dia tut'imut ta'ama. Kalau kamu nggak mau ngasih makan. Di antara tanda keislaman seorang ya, terutama pada bulan Ramadan ya. Jangan sebar-sebar kita mengeluarkan jangan kita keluarkan itu yang milik kita. Orang beramal soleh itu untuk dirinya, karena amilah solihan dari nafsi. Katanya orang beramal soleh itu untuk dirinya, Bagaimana nah, orang pahit beramal sholat? Padahal orang beramal sholat itu udah diri. Walaupun kelihatan itu tidak pada orang lain. Ya. Maka Kerti ta'ama, kau ngasih makan kepada orang itu adalah di antara bagian Islam yang lain. Wa taqra'u salama ala man tawara wa malam ta'rif. Ya, kamu sampaikan salam terhadap orang yang kamu kenal Jadi antara makna Islam yang harus diterapkan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, jadi Islam bukan hanya sholat. Demikian juga di antara ciri orang Islam yang baik, ya laki-laki maupun perempuan. Orang Islam pernah mengatakan, "Aukah kamu al-muslimu?" Hanya para sahabat Beliau menanya beliau menjawab, al-muslimu man salim al-muslimu min lisanihi wa yadihi Orang Islam itu orang yang menjaga lisannya, menjaga pula yang tidak mengganggu sejarahnya. Jadi bukan gampang orang mengatakan dirinya Muslim, ya. Muslim yang sejati, yang hakiki, ya seperti itu. Dia menjaga lisannya, tidak bicara menjadi sebab orang itu terluka hatinya. Tidak pernah bertindak yang tidak karena merugikan orang lain. Di mana Islam? Dari kita pahami. Jangan sampai kita orang Muslim ditanya apa Islam tidak tahu. Ya. Orang Islam diantaranya menjaga lisannya tidak mengganggu saudara. Ya. Mengganggu ke menjaga anggota badannya tidak mengganggu. Ini kebaikan Islam seorang-seorang. Jadi kalau kita maknai Islam itu syarat, din, secara sunnah, nah ini orang Muslim. Bagaimana memuji mau menipu, mau mengurangi timbangan ketika menjual, mau memfitnah tidak mungkin. Karena dia mengerti mana saya di mesir Bahkan juga dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, min husni Islam al-mar'i tarkuhu ma la Orang Islam yang paling baik meninggalkan yang tidak ada gunanya. Ngobrol kesana kemarin tidak ada manfaat, berjalan ya kesana kemarin tidak ada ujung dan juga pangkalnya. Maka orang Islam menghargai dirinya, menghargai waktunya. Satu menit bagaimana yang dikeluarkan yang dikerjakan menuju kepada surga. Ya. Orang Islam tidak pernah nonton tontonan atau ya, hiburan-hiburan duniawi. Orang Islam itu bagaimana? Jalannya dapat pahala, berjumpa dengan temannya dapat pahala, berjumpa dengan istrinya dapat pahala, makannya dapat pahala, cari kerjanya dapat pahala. Makanya ini perlu kita menuntut ilmu karena Islam itu hanya dipelajari di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan juga keutamaan orang yang masuk Islam kalau dia mau istiqamah akan dihapus dosanya. Dan sebelumnya dia mengatakan Man ahsana fil Islam, barang siapa yang masuk Islam. Kemudian memperbaiki dia amal, Lam yu'aqab bima amila fil jahiliyah. Maka tidak akan disiksa amalan dia yang pada masa jahiliyah. Ya, ini keutamaan bagi orang yang istiqomah Islam. Baik, kita lanjutkan. Allah mengatakan innal muslimina wal muslimat Sesungguhnya orang Muslim laki-laki yang berbuat dan penjamanan seperti tadi. Jadi orang masuk surga, jauh dari neraka, ya akan hal kembali makna hakikatnya Islam tadi. Yang nomor dua, wal mukminin wal mukminin. Dan orang mukmin laki-laki yang berbuat dibedakan Islam dan iman. Islam banyak menangkap Tapi keinginan itu akan nampak dengan amal zahirnya. Namun amal zahir ini kadang-kadang silau ya, dia, zahirnya. Amal beramal Islam tapi batin. Tapi orang mukmin menampakkan amal zahir. Dan ada amal itu dia tidak pakai amal zahir. Dengan amal batin itu sudah cukup. Ada amal batin yang itu tidak disertai amal zahir sudah cukup. Tapi kalau amal zahir Contohnya amal batin sudah berbuat bahara sebelum menampakkan amal zahir. Dia mengatakan mana amma il Islam sunnatan hasanah. Barang siapa dia berpikiran baik, berpikiran baik, dia mau beriman. Tahunya duitnya dipinjam memang dan Beriman, tapi man hamma bi Barang siapa berpikiran untuk berbuat baik, Falam malha belum sempat mengerjakannya kutiban hasanah kami ditulis oleh Allah Taala satu kebaikan sempurna. Ya. Makanya kita perbanyak amal baik. Cita-cita dan tinggi dalam urusan akhirat. Ya. Urusan dunia harus kita kita dan banyak meremehkan urusan akhirat. Ya, urusan dunia urusan takut meremehkan urusan si kurang barangkali bisa umroh barangkali bisa wakaf barangkali apa ini nanti belum dapat kita sudah tertahan tapi orang niat yang baik itu harus ada pekerjaan kemudian juga iman ini dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa iman itu terdiri dari tiga akarnya terdiri dari tiga diucapkan dalam lisan, diamalkan dengan anggota badan berdasarkan hadis dia menjelaskan dari iman sahabatnya iman Allah apa yang tinggi la ilaha illallah menunjukkan iman harus diucapkan wa adnaha imatatul adha anil tariq menyingkirkan gangguan bicara itu menunjukkan iman harus dibuktikan amal wal haya'u min al iman malu kan? dari iman malu adalah hati pada hati sedangkan rukunnya iman ada enam rukunnya pokoknya iman ya, pokoknya dan pokok namanya ada cabang jadi ada cabang iman ada pokoknya iman karena Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril kali iman apa itu iman Muhammad jawabnya untuk minatillahi وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره Jawabnya beriman juga kamu mau beriman pada Allah. Rukun Islam pertama tauhid, rukun iman pertama tauhid. Dan kalau mau beriman pada malaikat, karena urusan baik. Beriman pada kitab Allah Taala urusan baik. Beriman pada Rasulnya. Beriman pada hari kiamat. Beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Walan hati. Bagaimana kita orang mukmin harus mengimani, meyakini, beriktikad. Tidak ada ilah yang wajib disembah kecuali Allah. Yang hak, yang berhak untuk iman. Mengiman bahwa malaikat ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk mengawasi tangan kita. Mengiman kita kalau ke Al-Quran wajib kita baca, kita pahami. Bukan hanya sekedar iman dalam hati, tapi harus diwujudkan oleh dengan amal beriman bahwa Rasulullah SAW wajib kita ikuti beriman hari akhir dengan kita memperbanyak amalan soleh mengimani takdir ya ini semuanya bagian daripada tanda-tanda orang yang mukmin inilah orang yang mukmin yang sejati ya orang mukmin yang mendapatkan jaminan masuk surga dan dijauhkan dari api neraka ya jangan sampai kita dikatakan kamu orang beriman kenapa tidak Orang mukmin harus mengerti siapa saja orang muslim. Siapa saja orang muslim. Kemudian juga di antara iman ini pernah dia menanya, Ala birukum bil mukmin. Maukah aku tunjukkan padamu siapa orang mukmin itu? Al mukminun. Dia menanya dia Al mukminu man aminahun nasu. Di amwalihim wa anfusihim Orang mukmin itu orang yang bisa dipercaya ketika diamanati duit, bisa dipercaya ketika diamanati pekerjaannya. Ya, jadi orang mukmin bukan hanya sekedar hubungan kita dengan Allah, hubungan kita sama manusia. Al-Mu'min wa man amin abun nas. Tetapi orang mukmin itu di antara yaitu orang yang percaya pada Allah. Jadi akwali ketika karena nanti harta ya sih dan kita diangkat mati pekerjaan ini juga orang mukmin di antara tanda orang mukmin dan juga orang mukmin adalah orang berakhlak yang mulia ya ini perlu dipahami oleh kita ikhwan dan juga kita sempurnanya iman seseorang. Nah, berarti ada iman yang tidak sempurna. Sempurnanya iman seseorang aksaruhum khuluqah yang paling baik akhlaknya. Hmm. Jadi orang beriman ada hubungannya dengan akhlak. Jika akhlaknya baik, akhlak dia kepada Allah, pada Rasulnya, pada orang tua, pada anak, kerabat, tetangga, tamu yang lainnya, yang orang siapa saya ini orang keras? Siapakah saya ini orang mukmin? Karena jadi orang mukmin orang yang memperhatikan akhlak. Bahkan Rasulullah SAW paling baik kepada keluarganya. Khairukum khairukum di ahli wa ana khairukum li ahli. Makanya dia paling baiknya orang adalah orang yang paling baik pada kerabatnya dan saya paling baik terhadap kerabat bukan gampang orang mampu dirinya mukmin. Jadi orang mukmin dijamin surga ya seperti ini keberadaannya. Orang mukmin dia akan meninggalkan maksiat. Kenapa? Merasa dia diawasi oleh Allah. Itu faedahnya orang beriman. Jadi dia tidak mau berbuat maksiat. Kenapa? Dia yakin bahwa malaikat akan menulis amalan. Allah melihat dia, ya Allah mendengar dia. Makanya kaitannya orang mukmin ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasnil abdu ina yasni wa huwa Tidak mungkin akan berbuat zina salah seorang hamba itu kalau ketika dia mau berbuat zina keimanannya. Ya, iman lenteng yang kuat. dalam tunduk bangun malam, dalam keadaan sujud dan berdiri yang salah. Dan dia takut akan akhiratnya sehingga berharap rahmat Allah Taala dan takut pula dari siksaannya. Ya. Nah, orang yang tunduk, yang khalid di antaranya orang yang senantiasa bangun malam. Termasuk kita pada waktu taraweh dan itu merupakan amalan yang tidak kita kerjakan setiap malam selain bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan kita diam meleleh sendiri. Tidak ada aturan untuk berjamaah. Kita akan berita dengan berjamaah. Ya, karena amalan bid'ah amalannya tidak dicontohkan. Dia mengambil sendiri sendiri sudah sudah. Dia sholat dulu ketika sekiranya tinggal 100 ayat juga muslim. Ada pas sahabat maaf Abbas yang masih kecil hanya nomor 4 tahun ya, anak kecil jadi. Ketika gamut Rasulullah SAW ikut gamut ya, tapi tidak dinilainya itu sebagai makmur anak kecil juga. Nah, maka orang yang ahli surga orang yang kau menilai, ya orang yang menentukan dia mulai sholat malam. Nah, kalau bulan Ramadan sholat malamnya itu setelah sholat isya tarawih, zikir, setelah itu tidak ada sholat lagi. Namun yang ada baca Al-Quran, yang memahami maknanya, baca hafiz, jangan tidak sampai malam itu hanya sholat. Bahkan ulama sudah mengatakan saya membaca satu hadis per hari. Lebih aku suka daripada sembarang suntuk aku sholat. Tapi begitu, siapa yang jawab? Saya lebih suka baca satu hadis per hari. Daripada cara demikian itu karena ada faedah. Sebentar. Karena orang sholat langsung pahala itu siapa? Dirinya sendiri. Tapi orang baca habis satu dia habis untuk dirinya dan juga akan mengingatkan orang lain. Akan mengingatkan orang lain. Makanya orang yang punya akhlak yang mulia katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utama daripada siangnya dia puasa, malamnya dia sholat. Karena puasa hanya untuk diri. Tidak mungkin kita akan ngasih pahalanya puasa pada orang lain. Dia itu kita. Tapi orang berakhlak mulia menjadi sebab orang dia silakan rahmat menjadi baik. Ya Allah Taala mensifati Rasulullah SAW innaka la'ala khuluqin nabi. Sesungguhnya kau wahai Nabi memiliki akhlak yang sangat baik. Ketika Aisyah radhiyallahu anha an ditanya, gimana sih akhlaknya Nabi? Kalau kamu ingin tahu apanya baca Al-Quran, tanah Al-Quran. Ya, maka di antara akhlak beliau yang mulia malam tidak pernah. Ya, tidak gampang sholat bahkan berdokter kafilah. Saja Aisyah mengatakan kepada Nabi, Alasta, bukankah engkau Fadwafira dan kata takut dan malah takut ya, Sudah diampuni Allah Ta'ala dosamu Yang gaun yang belakangan Yang belakang kenapa masih seperti ini bengkak Jaga pen Apalah aku satu orang Ya saja ya Dengarlah senang kalau saya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Di antara tanda anda bersyukur dia dia, Namanya qanitan wal qanitina wal qanitat. Dan sampai kita itu membuka api bisa satu jam ya salat malamnya ada lima menit. Jalan tolik. Dan ada bulan puasa ini ya karena apa? Kalau internet di beli kita itu bebas mau cari maksiat apa bisa. Jadi kalau kita ke Saudi, nanti kita kita klik maksiat atau tidak Kalau di sini apapun masuk. Karena semua agama juga kita masuk, Maksiat apa masuk. Ya, dengan sampai kita membuka HP, nah, ya. satu jam baca Al-Quran, Dan kalau bisa baca Al-Quran, jangan letak dan kurang bagus karena nanti ada SMS dibaca bagi yang setan kan nilai kuliah tapi kalau Al-Quran yang satu nikmat mau dibalik ke mana paling kalau kita persuasi untuk niat yang baik jika seperti itu baca Tahu ta'awun di bulan ya sebab ketika kita menjadi orang yang kau dan anak kemudian yang nomor empat ya tadi إلا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والأمات والصادقين والصادقات laki-laki dan perempuan yang jujur jujur bicaranya jujur ibadahnya antara lain dan batin jujur pula pekerjaannya berapa banyak orang menuntut kejujuran menuntut keadilan karena jujur hasil itu adalah termasuk orang yang dicari oleh orang. Ya. Oh simpulan jujur. Walaupun jujur jauh cari dia kan jujur. Dan sekarang banyak orang itu khawatir khianat. Karena lem yaitu kebalikan daripada asal al-kadibin al-khatimin. Maka nah, orang masuk surga dia jujur bicara. Jujur pula dia pekerjaan. Jujur dia dia dengan Allah Ta'ala melaksanakan ibadah dan jujur pula dengan kerabatnya. Wasadiqin wasadiqat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada kita keutamaan jujur ini. Apa kata beliau? Inna sidqa yahdi ilal birr. Sesungguhnya kejujuran itu akan menarik manusia kepada kebaikan. Ya. Kejujuran akan menyeret manusia kepada kebaikan. Wa inna ya, birra yahdi ilal jannah. Maka sebenarnya kebaikan itu akan menarik manusia kepada surga. Ya. Inna sihra yahdi ilal birri wa inna birra yahdi ilal jannah. Ya. Pentingnya kita jujur ketika kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Tidak bisa melihat atau sunnah. Jujur ketika kita berdagang tidak mengurangi timbangan. Tidak memberi minta lebih, menjual mengurangi. Jujur pula kita meter, jujur pula ketika kita sebagai pegawai datang tidak terlambat, pulang tidak duluan. Jujur pula kita di kantor tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. karena orang orang sudah kaget dia walaupun warna alat-alat yang canggih tidak bisa melawan kejujuran. Ya. Berapa banyak orang yang memakai tapi yang korupsi. Padahal sudah diberi Tapi orang yang subhanallah karena yakinnya dia Allah malaikat mencatat aman dia menjadi jujur. Hanya upayakan seorang istri jujur pada suami. Suami jujur pada istri. Anak terhadap orang tua, orang tua terhadap anaknya. Seorang ustaz terhadap yaitu santrinya jujur dia. Ya, Demikian juga ujian juga jujur, jangan enam diangkat menjadi tujuh karena itu keluarkan. Jangan delapan dikurangi menjadi enam karena itu orang dibenci. Nah sekarang banyak kejujuran itu mustahil. Maka orang yang dijamin masuk surga, entah dia perempuan atau laki-laki, orang yang bikin atau besar. Wanita yang menikah juga jujur kalau dia sudah pernah menikah. Jujur kalau dia sudah tidak gadis lagi, beritahu. Karena asik karena kebenaran itu membawa kepada al-bir. Wal-birru yakti iran Sebaliknya lawan daripada jujur adalah kadhib al fain Fa'innal fujur wa'innal innal kadhiba ya'ti fujur. Orang dusta itu menyeret manusia kepada kecurangan. Fa fujur fujura iran Sesungguhnya kecurangan menyeret manusia ke neraka karena lawan daripada asyikku adalah al-kadhib innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mohonlah kamu kepada Allah Taala dengan sabar dan dengan usaha yaitu berjuang dan beramal soleh. Karena ini semuanya berat kecuali orang yang bersyukur. Ya. Maka wanita yang sabar, wanita harus banyak sabar. Ya. Karena ada gangguan anaknya dan juga yang lainnya. Berapa banyak wanita hilang kesabarannya ketika punya satu-satunya sudah 10 tahun tidak punya anak, punya anak dua tahun meninggal. Sertanding kepala kalau dia tidak bersabar. Tapi kalau dia dulu kan tiga. Allah karena ini miliknya Allah bagaimana saya tidak bisa. Ridha karena Allah mengambilnya karena ingin memberi pahala kepada hambanya. Makanya ada hadis an-naihatu idza lam tatub Wanita yang meratapi orang mati ketika dia tidak mau bertobat mau mautiha sebelum matinya. Tuqamu yaumal mati akan dibangkitkan dari alam kuburnya di sekitar hari kiamat wa alaiha silbalun min qatiranin akan dikasih baju tin nanti terbakar sama. Wa yang min jalbin dan dikasih baju yang banyak kurangnya Disebut di sini wanita yang merata di tengah rumahnya wanita banyak tidak bersabar. Ketika pada saat kehilangan yang dikasih sayanginya, ya. nah yang dalam takut wanita yang ketika merata mati ketika dia tidak mau bertobat sekarang di besok dibagikan oleh Allah Taala akan dikasih baju petir ya supaya takut panas nantinya dan dikasih baju dari yang berkurang posisinya dan sabar itu termasuk hal yang disenangi Allah Ta'ala. Kalau orang yang disenangi Allah Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allah 'abdahu khairan." Ya. Idza arada Allah 'abdahu khairan 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Apabila Allah mendaki hamba yang baik disegerakan hukumannya di dunia, kasih ujian yang banyak. Dia dikunci dengan suaminya atau dikunci dengan istrinya, anaknya bukan Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu inna min aswajikum wa awladikum bahkan suamimu anakmu jadi musuhmu itu kalau istri yang baik kalau suami yang baik ya suami sebagian istrimu dan anakmu itu jadi musuh Fakdaluhum maka waspada jadi dia mengatakan Ida arada Allah bi'ati khairan ajala hukumat fil dunia Apabila Allah menjadi orang yang baik disegerakan hukumannya di dunia dikasih barang, entah itu kemiskinan atau sakit atau rewel keluarga atau yang lain sudah panik dalam pikiran. Kami juga mau bersabar. Ya. Sehingga apabila meninggal dunia orang ini sudah tidak punya dosa lagi. Karena apa? Sudah didorong sehat tidak ada yang ngasih, sakit ada yang ngasih tapi mulutnya nggak bagus. Masih ada atau masih ada yang menangis. Tapi kalau sudah ada di akhirat siapa yang mau yang balik kita? Selanjutnya wa idza arada Allahu bi abdihi syarra kalau Allah Ta'ala ingin menjaga amal itu buruk, jelek, amsata'anhu bilalbi, tidak dihukum. Biar mencuri silakan untuk dia sehat saja dia berbuat zina juga dia tidak kenal sakit dia ya. berbuat ini lancar saja dia hatta yuafa fi yawmil sehingga Allah akan menumpahkan yang yang surga dan kiamat. Ya, ini perlu yang kita bersandar. Jadi kita jalan melihat dari sisi sakit kita. Memang rasa tidak enak. Tapi melihat di balik sakit itu apa yang Allah maksudkan untuk diri kita. Di balik ujian dalam keluarganya apa yang kita perlu itu yang kita maksudkan. Makanya sahabat Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kami tidak mencintai nikmatnya hidup ini melainkan dengan kesabaran. Jadi sahabat Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kamu mendapatkan nikmat yang hidup itu dengan sangat Bayangkan ketika ditusuk perutnya keluar ususnya dikasih makan keluar dari ususnya. Bertahan beberapa saat. Ya. Dengan eh, keluar usus karena ditikamnya pada waktu sholat masih baru dijaga masih baru dalam pesan para sahabatnya yang baik karena nikmatnya bersatu bahkan nama Seandainya pagi hari saya tidak punya makanan, saya punya. Karena Allah mengatakan inna ma'al usri karena setelah tidak ada makanan dia akan makan. Setelah kesulitan nanti ada kemudahan. Itu hiburan, hiburan untuk orang yang bersabar. Nah, kita juga begitu seorang istri. Ya, ketika suaminya ribut, ya atau rezeki kurang atau anak yang lainnya, maka carilah dengan ujian ini pahala yang banyak. Paham beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yang nomor enam. Setelah wasabirin wasabirat wal khashi'in wal khashi'at wal wal khashi'at karena khusuk di dalam خشوع بها tawadhu Khusyuk bukan terburu-buru ketika sholat eh, seperti ada orang yang mengejar tidak jadi beramal ibadah dengan khusus dengan tawad khusus kita kepada Allah tawad kita senang manusia maka Rasulullah SAW beritahu Inna Allah awha ilayya Sesungguhnya Allah Ta'ala memberi wahyu padaku antawadu kalian dari sahabatku yang aku menjadi orang yang khusyuk yang tawadu hatta raya yabghi ahadun ala ahadin sehingga tidak mendalimi satu sama lain baraya yaqaru ahadun ala ahadin sehingga orang tidak menyombongkan dirinya sehingga membangkitkan yang lain ya jadi orang khusyuk bagian dari orang tanpa tanda termasuk dalam Makanya orang masuk neraka itu orang-orang yang sombong, orang-orang yang muta'alim, merasa dunia lebih tinggi. Orang-orang yang sifatnya fakir, merasa membanggakan dirinya ujub. Lihat Iblis masuk neraka karena sombong. Fir'aun masuk neraka karena sombongnya. Namrud masuk neraka karena sombongnya. Kaum masuk neraka karena sombongnya. Cara masuk surga adalah orang tawaran yang kusuk dia. Makanya Allah mengatakan qad allah mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khashu'un. Beruntung orang beriman ketika sholat dia kusuk. Bukan sekadar qad aflahal mu'minun alladzina hum fi ini Dia dimaksud salat. Tapi Allah mensifat orang sholat yang khashu'un menundukkan pandangannya ke tempat sujud, memahami makna ayat yang dibaca, memahami pula doa yang dibaca, dan betul-betul rukuk tenang dia, ikhtisar tenang dia. Nah, ini orang yang tidak masuk surga di tilfan firdaus nah, kita di dalam ayatnya ya keutamaan orang yang khusus kepada Allah Taala ya maka nah, upayakan kita ya dan khusyuk itu timbulnya dari hati. Bukan khusyuk orang yang tidak bergerak sama sekali. Khusyuk itu muncul dari kekhusyukan. Dan kekhusyukan hati itu muncul karena dia bangun ini saya ternyata saya dikasih oleh Allah Allah Subhanahu Karena benar. As-sadaqatu la tanqusul. Sedekah itu tidak mengurangi. Tapi kita tidak boleh lihat bersedekah itu supaya harta kita tambah banyak. Itu salah tambah baik keluarganya ya. dan juga memaknai hatinya bagi orang yang konaan dan terima juga baik juga rezeki demikian juga faedah daripada sodakan wasodakatu tutfiul khati'ah kama yutfiul marun nara sodakan itu akan menghapus dosa nah, makanya puasa yang mulai menghapus dosa Yang memberi buka juga menghapus dosa Bersaudara juga menghapus dosa Karena beliau mengatakan bahwa saudara tersebut fikir khotia sodak itu bisa menghapus dosa Seperti apa? Karena yudfi'ul ba'un nar Seperti air yang memadamkan api Keunggulan kenikmatan bersodak dia kalau bersedekah itu kita dirinya kan. Orang yang batil berarti batil itu dirinya. Ya, kita beramal soleh ini hakikatnya untuk diri kita. Bagaimana kita pelit beramal soleh? Padahal itu untuk diri kita. Demikian juga Allah Rasulullah SAW mengatakan, Hal turzakuna illa bidu'afaikum tidaklah kaya yang diberi rezeki melainkan karena sering membantu orang yang miskin. Jadi ada orang itu juga rezeki ambil ketambahan dalam hal. Makanya dia mengatakan, "Fasaddaqu fa innahu ya'ti zaman yang yamshi ar-rajulu dapat ini Bersaudara kamu sedekah karena nanti ada waktu orang itu membawa zakatnya, membawa infaknya. Fala yajidu man yaqbaluha tidak ada orang yang mau menerima. Apa katanya orang bisa dari zakat itu infak itu? Ya pun rajulu lam cinta bil amsi kalau nah, sekarang saya sudah belajar sekarang setiap orang nggak dikasih berkat ya nasi itu jadi masalah karena sudah belajar Wa amal yawma ada pelari penalini fala hajata ya. Saya tidak perlu Sekarang juga masih dibutuhkan ya. Orang fakir miskin, anak yatim, para janda yang tidak mampu kerja masih banyak jumlahnya ya lembaga-lembaga dakwah yang punya pondok yang kekurangan yaitu material atau harta pasti penerima ini kesempatan bagi orang yang diberikan kebesaran dan selanjutnya yang nomor berapa kunci orang masuk surga wasalimina wasalimat orang yang mau berpuasa dia laki-laki maupun mungkin keutamaan pas puasanya sudah dijelaskan dengan sekian banyak barang khutbah atau para buat ya. Bahwasanya puasa itu banyak manfaatnya as-shaum junnah. Puasa itu tabir tameng dia. Ya. As-shaum li wa nafsihi katanya Allah Taala untuk balanya puasa saya. Jadi mana Allah Taala yang lain diukur saya belum puasa maka Allah melebihkan Bahkan Allah menjadikan puasa ini untuk juga wanita yang juga sering berzikir. Zikir itu adalah tiga zikir yang bisa ya baca subhanallah, alhamdulillah, bahwa berdairahullah, astagfirullah, waktu nilai. Ya, zikirnya mata, ya, menjaga perkara-perkara yang haram, zikirnya lisan. Selalu dia menjaga lisannya dari perkara-perkara yang haram, zikirnya telinga, menegakkan yang hak, zikirnya hati menuju jalan yang yang beriman. Ya, jadi zikir bukan hanya zikir kita wanita hanya dia ada akhirat dan satu sampai sembilan itu tergantung pada sepuluh ini ya, karena ada akhirat termasuk orang menuntut ilmu bagaimana kita menjadi orang muslim menjadi orang mukmin menjadi orang yang jujur menjadi orang yang yaitu khusyuk menjadi orang bersabar menjadi orang yang bersedekah ya menjadi orang yang berpuasa menjadi orang menjaga kehormatan diri kita kalau kita tidak sedang yang disitu wadzakirin Allah kasira wadzakirat. Lalu kalau kita sudah menjadi orang sepuluh ini dikatakan Allah Taala maka Allah Taala akan hapus dosa mereka. Nah, ada maghfirah Lima, Allah akan mengampuni dosa mereka dan juga akan memasukkan di dalam rumahnya itu surga. Baik, yang kita dapat sampaikan.